Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya asy Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Jadi kalau antum ditanya orang, matannya ini juga karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Beliau punya matan bentuknya pantun seperti ini Manduma usul fikih wa qawaidih sama benar syarah lagi. Jadi anda jangan salah paham ya. Ini kan syarahnya, ya, ini penjelasan syarahnya. Matannya juga milik beliau. Banyak sekali yang beliau karang seperti itu, bentuknya matan sama beliau syarah sendiri seperti al-usul min al-usul. Ada matannya, itu matannya itu ya. Syarahnya beliau mensyarah juga. Na'am barakallahu fiik. Dalam ilmu bahasa Arab, para ulama terdahulu juga seperti itu seperti siapa? Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah. Beliau punya matan kotor Nada. Paham ya? Mesyarah juga beliau, syarah kotor Nada. Paham ya? Seperti itu, nam. Kita lanjutkan halaman 328 pantun itu. Qala al-muallifu asabahullah kulustidamatin faakwa min bada fi misli tibi muhrimin zaqad bada Istidamah itu adalah suatu barang yang awet. Awet itu maksudnya bukan di awal permulaan. Faham ya? Nah, setiap barang yang semula dilarang tapi karena itu bukan di awal permulaan melakukannya, maka diperbolehkan. Faham belum? Orang ketika lagi ihram boleh enggak pakai wangi-wangian? Enggak boleh. Tapi kalau dia pakai wangi-wangian sebelum ihram, sudah pakai wangi-wangian, ternyata wangi-wangian itu awet gitu loh. Sampai ketiga dia ihram eh, pun wanginya masih ada gitu loh. Faham? Haram enggak seperti itu? Enggak haram. Namanya istidamah. Tahu ya? Nah, istidamah. Jadi barang yang dia pakai itu awet. Tahu makna awet ya? Nah, barakallahu fikum awet kemudian sampai memasuki ibadah berikutnya yang awal mula dilarang. Jadi tidak dilarang. Karena apa? Karena bukan permulaan dia melakukannya. Yang diharamkan permulaan mengawali. Begitu ihram langsung pakai wangi-wangian nggak boleh. Paham? Tapi kalau dia pakai wangi-wangian sebelum ihram, nah di saat dia ihram, nah ternyata wangi-wangiannya awet. Belum hilang baunya, nggak masalah. Paham ya? Seperti itu tidak tidak masalah. Naam. Apa perhatikan? Qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin alaihi wasallam, qauluhu Zakat bada ay dhahar wa ya kan? Yang itu yang nampak atau yang sudah jelas karena terkadang wangi-wangian itu ada yang nampak warnanya. Paham ya? Nah, mungkin yang diletakkan di rambut atau diletakkan di baju atau pakaian tapi warnanya nampak gitu loh ya. Nah, hadhi aidan min al al fikihah Ini juga termasuk kaidah fikih. Anan istidamata tak akuwa minal ibtidah. bahwasanya istidamah nah, sesuatu yang berlangsung terus-menerus itu lebih kuat daripada tidak mengawali permulaan. Paham belum? Kuat bagaimana? Maksudnya kuat untuk dikatakan alasannya sangat kuat. Ini gak haram, gak boleh. Ini kan kita melakukan sebelumnya. Cuman terus-menerus berlalu sampai ketika ihram wangi-wangiannya masih wangi. Paham ya? Bukan mengawali. Kalau mengawali gak boleh. Mengawali ketika ihram langsung pakai wangi-wangian gak boleh. Paham ya? Nah, mafhum Hasan? Paham? Ayo, kita lihat lagi. Walaha amsilatun minha dan kaidah ini memiliki contoh di antaranya at lil muhrim ini. Wangi-wangian bagi orang yang berihram. Ibtida'an la yajuz ini perhatikan ini. Ibtida'an la yajuz. Kalau dia memakai memakai wangi-wangian ibtida'an di awal permulaan, paham ya? Itu enggak boleh. Nah, ihram itu pakaiannya pakaian apa yang dipakai? Pakaian jubah haramain atau apa? Hah? Atau apa yang dipakai? Kain apa? Kain sutra? <laughs> Kain apa? Kain biasa? Apa? Kain biasa yang tidak eh, tidak ada jahitannya. Jadi pakaian-pakaian yang upayakan warna putih. Biasanya sudah disediakan di toko-toko itu ya, di tempat-tempat Nah, jual beli pakaian umroh itu sudah ada situ. Pakaian yang tanpa berzahid. Eh, nah, kita lihat sini. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi Nah, fil ladzi wa qisatuhu eh, fil ladzi wa qasathu rahilatuhu. Ya, nah. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW mengenai orang yang saat itu jatuh tersungkur dikarenakan kendaraannya. Wala tuhan itu tuhannituh, eh, yakni la tutayyibuh, jangan dikasih wangi-wangian. Lakin lau tatayyaba 'inda ihram qabla an ya'qid al-ihram. Ini penting. Akan tapi kalau seandainya dia pakai wangi-wangian, eh, di saat hendak ihram bukan ketika mengawali dia ihram, paham Ya mungkin ketika di perjalanan atau semisalnya. Wa baqiyat tib ala badanih. Ternyata wangi-wangian masih menempel baunya atau menempel ada badannya ba'dal ihram setelah ihram fala ba'sa maka enggak masalah paham ya nam qalat aisyah radhiyallahu anha ka'anni anzur ila wabisil misk fi mafariqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muhrim seakan-akan aku atau sepertinya aku melihat ya, sisa-sisa ya, minyak wangi misik pada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau berihram. Faham ya? Yang dilarang itu mengawali. Jadi ketika ihram langsung pakai wangi-wangian itu dilarang. Naam. Fahuna naqul maka di sini kita katakan al-istidamatu aqwa min al-ibtida'. Mas'alatun. Man tatayyaba qabla al-ihram wa sara wa bisul misk yura fi ra'sih. Perhatikan Bapak ini. Fa'arada al-wudu. madha yaf'al 'inda mash ra'sih? Barang siapa yang pakai wangi-wangian sebelum ihram, kemudian bekas atau sinar atau cahaya minyak wangi misik tersebut intinya bekas itu ya bekasan minyak wangi misik kan macam-macam ya dalam artian ada yang membekas itu katanya bekasnya itu yura firasih ternyata apa terlihat ada pada kepalanya karena minyak wangi orang Arab itu kadang gunakannya di jenggot di kepala gini paham ya nah barakallahu fik fa arada al-wudu kemudian dia ingin wudu famadha yaf'al 'inda masr ra'sih itu bagaimana yang dia lakukan apa yang harus dia lakukan ketika mengusap kepalanya adh yang nampak bagiku kata beliau, yang nampak bagiku kata beliau, na barakallahu fikum annahu la ba'sa bi mashi bi yadihi bahwasanya enggak masalah diusap dengan tangannya enggak masalah wala yadur dzalika enggak membahayakan madam ar-rajul lam yata lam yataqassad an yu'alliq at-tib bi yadihi selama orang tersebut tidak bermaksud untuk menggantungkan ana eh, barakallahu fikum eh, minyak wangi tersebut dengan tangannya dia hanya mengusap karena wudu gitu loh Nah, barakallahu fikum bukan agar mengambil atau mengenai minyak wangi. Walau lam naqul bidzalik lil haqqin nam lil lalahiqan nas hardun syadid. Kalau seandainya kita enggak mengatakan seperti itu, niscaya manusia akan apa? teriringi dengan rasa berat yang sangat. Harus bersihkan, harus gini misalkan. Wa huwa ma'adzalik khilafudz dhahirus sunnah. Dan dalam keadaan seperti itu pun ternyata itu menyelisih daripada zahir yang ada dalam as-sunnah. Li'annana na'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yura wa bisul misk fi ra'sih. Dikarenakan kita tahu yakin bahwasanya Rasulullah SAW saat itu pernah nampak. Nah, barakallahu fikum, cahaya atau kilauan minyak wangi misk tersebut ada pada kepalanya. Wa ma'adzalik yaktasil wa yukhallil ra'sah wa huwa muhallim Bersamaan dan itu beliau tetap mandi dan menyelah-nyela rambutnya. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan beliau berihram. Wa fi mithli hadhil hal sawfa yu'allaq at-tayyib yadih. Dalam keadaan seperti ini tentunya apa? Ketika minyak wanginya sebagai minyak wanginya itu berada di rambutnya, nah otomatis ketika dia menyala-nyala akan ada sebagai minyak wangi yang tertempel di tangannya, ya enggak? Seperti itu. Jadi enggak masalah di sini ya. Nah, fahada nah kata beliau, nah barakallahu fikum," enggak masalah ya. Wa amma ma'al qasdi ya, ini kalau dengan sengaja. Wa amma ma'al qasdi bi an masah ra'sah wa araka ra'sahu shadidan li yu'allaq at-tib bi yadihi fa hadha la yajuz. Adapun kalau dia sengaja dengan tujuan mengusap kepalanya. Nah barakallahu fikum kemudian menyela-nyela rambutnya kepala tersebut dengan dengan gerakan yang keras agar minyak wanginya tersebut nempel pada tangannya maka enggak diperbolehkan. Kadzalika la yajuzu taqsadu masr ra's eh, al-mutayyab birrida hatta ya fi rida. Ini penting. Seperti itu pula enggak boleh dia menyengaja mengusap apa? Nah barakallahu fikum mengusap rambut yang sudah ada minyak wanginya tadi itu dengan rida semacam selendangnya. Eh, agar apa? Agar minyak wangi tersebut menetap dan nempel di ridanya. Li'anna hadza isti'malut tib bila hajah. Karena ini masuk dalam kategori apa? Menggunakan minyak wangi tanpa adanya hajah. Wa taqsud li'intiqam. Wa taqsud li'intiqalit tib minar ra's ila rida dan orang tersebut nah barakallahu fikum menginginkan atau taqassada orang tersebut menginginkan untuk berpindahnya minyak wangi yang ada pada kepala tersebut pada rida atau selendang tadi itu. Contoh yang lain, Insanun muhrim wa kana qad talaqa zaujatahu fil iddah. Perhatikan ini. Ada orang yang lagi ihram. Nah, yang mana orang tersebut saat itu lagi saat itu menceraikan apa? istrinya. Fil wa fil iddah, padahal istrinya masih dalam keadaan apa? Istrinya tersebut dalam keadaan masa iddah. Faraja'aha wa huwa muhrim, kemudian dia rujuk. mengajak kembali rujuk dalam keadaan dia masih ihram. Fa innal muraja'atu wa innal muraja'ata sahihatun li'annaha istidaman istidamat nikah. Maka murajaahnya di sini rujuknya tersebut dianggap sah, sahih dikarenakan apa? Masih ada ikatan keberlangsungan pernikahan. Karena masa iddah itu kan belum habis. Kalau masa iddahnya habis, nah nikah baru dilarang di situ namanya ihram. Tapi kan kalau perempuan contohnya dia baru talqah wahidah, talqasaniyah. Eh, perceraian pertama, perceraian kedua, kan ada ada urut-urutannya itu ya. Itu statusnya masih suami istri, cuman bisa, Paham ya? Apalagi masa iddahnya masih ada, belum habis. Nah, masa iddahnya belum belum habis sehingga apa ketika dia mau balik pun silakan masih statusnya suami istri. Istilahnya dengan terjemahan global cuman pisah ranjang. Paham ya? Tapi nanti kalau sudah selesai masa iddah kok mau balik, nah mau nikah ulang itu enggak boleh dalam keadaan ihram. Paham maksudnya? Ya, nah. Paham ini ya? Contohnya ketika dia mau haji atau umrah di Indonesia misalkan dia marah-marah atau istilahnya ya karena ada masalah lah, masalah ekonomi corona ini ya. Nah, kemudian dimenceraikan anti talik. Kamu tak ceraikan. Wah, ternyata enggak sengaja umrah gitu loh. <laughs> atau lagi haji. Ketemulah di sana di haram. Eh, Masjidil Haram. Eh, ketemu di sana ternyata apa itu masa iddah, masih masa iddah. Wah, ternyata ini saling saling bertatapan yang namanya suami istri. Lagi tawaf itu kan. Keliling tawaf, kemudian oh, ternyata eh, suamiku berangkat haji juga ya. Nah, suaminya juga berpikir, oh ternyata istri semangat ibadah juga. Akhirnya ketemulah mereka berdua di situ. Rujuk kalau gitu kita balikan aja lah. Nah, itu enggak masalah, itu enggak masalah. Kenapa? Karena status sebagai suami istri. Karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, kok dia mau nikah dalam keadaan muhrim enggak boleh. Dalam keadaan ihram enggak boleh sampai selesai ditunaikan semua hajat e, ibadahnya, hajat umroh, kemudian baru nikah silahkan. Naam. Adapun hadis yang pernah antum dengar mengenai e, ketika beliau Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram itu yang sahih tidak dalam keadaan ihram. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Lakin law arada an yatazawwad imra'atan wa huwa muhrim, penting. Tapi kalau dia ingin menikahi seorang wanita dalam keadaan dia ihram, karena dzalika haraman, enggak boleh. Menikah fasid dan nikahnya rusak karena ada larangan. Liqaulin Nabi SAW la kihul muhrim wa la yunkih wa la yakhtib. Masyaallah. Allah. Nah, orang yang muhrim tidak boleh apa? melakukan pernikahan dan tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar juga di situ. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah selesai silakan. Kalau sudah selesai silakan sudah tahap sudah apa sudah halal istilahnya ya. Sudah selesai ritual haji atau umrohnya, mau nikah silakan. Tapi kalau dalam keadaan masih haram, belum selesai semua, maka jangan dilakukan karena ada larangan. Fahunal istidamatu aqwa min al-ibtida' li'anna al-muraja'ata Istidamatun nikah wa laysat ibtida'un nikah, ya kan? Istidamah di sini lebih kuat daripada ibtida'. Kenapa? Karena murajaah rujuk kembali itu adalah merupakan keberlangsungan pernikahan. Orang rujuk itu berarti kan suami istri lagi gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Walaysat ibtida'un nikah bukan pernikahan di awal permulaan. Eh? Nah, barakallahu fiikum Bukan pernikahan di awal permulaan. Faham maksudnya? Yang dilarang itu kalau di awal permulaan nikah dalam keadaan ihram dilarang. Faham? Tapi ini kan posisinya apa? Ingin melakukan keberlangsungan pernikahan dengan rujuk tadi itu. Mahum soal ini. na'am. Esan? Ewa. Bidalil qouli ta'ala dengan dalil firman Allah Ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna fi dhalik. Bu'ul. Apa itu bu'ul? Apa itu bu'ul? Bu'ul itu jamak dari ba'lun, suami zaujun. Terkadang ba'lun artinya berhala, kadang. Jadi semuanya melihat konteks kalimatnya untuk memaknakan mengartikan tepat. Ba'lun itu kadang artinya suami. Aina ba'luki? Mana suamimu? Paham ya? Nah, kadang ba'lun artinya berhala. Atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Ba'lan bukan suami di situ. Ya enggak? Nah, apakah kalian malah beribadah menyeru kepada suami, buat suami, berhala. Paham ya? Oleh karena itu dalam ilmu bahasa Arab dalam nahwu ada namanya apa? Ada tempat namanya apa? Ba'la baka. Ba'la baku itu ya yang untuk apa? Eh, al-alamiyah ma'at tarkib masjid itu. Ayo eh, na'am. Ba'la baku dari kata ba'lun dan bakun. Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Jadi ba'lun memiliki berapa makna? Kadang-kala maknanya zaujun, suami, Kadang-kala maknanya apa? Nah berhala. Mahum salah. Nah barakallahu fikum. Jadi di situ wa bu'unatuhunna dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka. Ini ketika masih tolak satu, tolak dua. Tapi kalau sudah tolak tiga, namanya tolak bain, nah barakallahu fikum, mau nggak mau harus pisah. Mantri tidak bisa ketemu dengan mansua. Paham ya? Nah, mantri mantan istri, mansua mantan suami. Paham ya? Itu nggak bisa ketemu sampai kapan? Sampai mantri tersebut dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan barulah mantri dan mansua bisa bersatu kembali. Paham ya? Nah, mantri apa tadi? Mantan istri. mansua mantan suami. Itu singkat aja biar mudah dipahami. Paham itu namanya tolak tiga, tolak bain. Mau nggak mau harus pisah dia. nggak bisa balik lagi. Paham ya? mansua apa? Oh, kita lihat di sini. Nah barakallahu fikum. Fa samallahu al mutalliq ba'lan, ya kan? Allah telah menamakan mutalliq, mutalliq itu yang mentalak, yang menceraikan di zaman ba'al. Itu suami maksudnya. Fadalla dzalika ala annahu lam yazal zaujan. Berarti menunjukkan bahwasannya dia statusnya masih suami. Talak satu, talak dua itu walaupun pisah ranjang tetap masih suami. Kalaupun kembali berhak kepada suaminya, enggak boleh nikah kepada laki-laki lain. Talak tiga baru kalau talak tiga sudah nggak bisa lagi. Negosiasi pun nggak bisa secara syariat. Paham ya? Sampai perempuan tadi dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, barulah bisa balik kepada siapa? Mantan suami, mansua. Paham ya? Seperti itu. Pahami ya? Karena perbedaan seperti itu harus dipahami. Talak satu, talak dua namanya talak apa? Raj'i. Talak tiga namanya talak apa? Bain. Pisah. Nah. Kita lihat di sini. Wa anna muraja'atahu laysat ibtida'a aqdin. Nah, bahwasanya kembalinya suami dan istri tersebut bukan di awal permulaan akad. Bukan apa? Bukan permulaan mengawali akad nikah. Kenapa? Kan udah nikah dulu, udah nikah kan? Talak satu, talak dua itu membalik, silakan mas suami istri itu. Faham? Eh, nah, bukan mengawali mengaw, bukan mengawali akad yang baru. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama mengatakan innar raj'iyata fi hukmi az zawjah illa fi masail illa fi masail qalilah istasnauha. Masyaallah ini kaidah nih. Oleh karena ini para ulama mengatakan bahwasanya raj'iyah, talak raj'i itu hukumnya masih statusnya apa? Perempuan yang ditalak raj'i, talak satu, talak dua itu statusnya masih istri kecuali pada permasalahan sedikit yang mereka kecualikan. Mahum salah. Eh na'am barakallahu fikum. Jadi perlu antum pahami. Jadi globalnya yang namanya talak itu ada berapa? Globalnya Abdurrahman ada apa talak itu ada berapa? Hah? Secara globalnya talak ada berapa? Dua, apa-apa? Raj'i sama ba'in. Paham ya? Talak raj'i dua talqah. Anti talik nunggu masa iddahnya berapa kali haid, Bang? Anti talik misalkan. Itu kan nanti ada masa iddah, penantian nunggu. Tiga kali haid. Boleh enggak menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Di dalam keadaan haid boleh enggak? Nah, eh, namanya talak apa namanya? Bid'i. Kalau talak sunni kapan menceraikannya? Hah? Eh? ketika suci. Fungsinya kenapa sih? Ini teman ulang kembali pelajarannya. Fungsinya kenapa kok menceraikan harus ketika dalam keadaan posisi suci kenapa fungsinya? Untuk apa? Untuk mengetahui apa? Ingat enggak? Ayo, untuk mengetahui dia hamil atau tidak. Paham ya? Karena nanti kalau diceraikan dalam keadaan hamil, masa edahnya berbeda. Apa bedanya? Wallahu bedanya apa? Kalau cerai kan dalam keadaan hamil, masa idahnya kapan? Sampai kapan? Hah? Sama selesai tahu, sama selesai. <laughs> Selesainya kapan itu loh? <laughs> Allah Ustaz. Eh? Wallahu Allah alam labas. Hasan. Sampai kapan? sampai melahirkan. Ya udah itu aja. Nah, tadi dipastikan. Nah, itu sudah kita lewati semua pembahasannya ya. Sampai selesai tahu itu selesainya kapan itu diperhatikan. Nah, <laughs> barakallahu fiik. Kita lihat sini. Dikit lagi. Insanun ahrama wa 'indahu saydun mimma yuhram fil ihram. Ada orang dia lagi ihram, ternyata di sebelahnya di sisinya ada binatang buruan, termasuk yang diharamkan di dalam ihram, enggak boleh berburu kan? Faya peka 6 milkuhu alaih maka masih ter, ter, tetap apa nama atau istilah milkuhu atau milkuhu ini ya nah maksudnya masih tetap dia itu kepemilikannya masih milik dia. Walau oh dia lau sayyidun wa muhrim. Nah, sekarang kalau seandainya dia dikasih udah hadiah, nah barakallahu fiikum untuk dia dihadiahkan binatang buruan dalam badan dia muhrim, falaisa lahu an yaqbalahu wala yamlikuhu. Eh berarti milik tadi ya milik ya. Nah, maka enggak boleh dia menerimanya dan juga tidak boleh dia memilikinya. Kenapa? li'anan Li'anal istidamata aqwa minal ibtida'. Nah, barakallahu fiikum dikarenakan istidamah di sini lebih kuat daripada tidak mengawali. Karena apa? Karena kalau mengawali berburu tetap tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya taruhlah eh, binatang tersebut taruhlah mengganggu misalkan kemudian dia bunuh walaupun binatang buruan itu karena mengganggu itu lain lagi pembahasannya. Kesimpulannya apa? Di sini itu berhati-hati aja. Falaisalahu an yakbalahu wala yamliku. Enggak boleh dia memilikinya, enggak boleh dia menerimanya juga. Karena kalau binatang buruan kalau orang lagi ihram atau muhrim itu nggak boleh berburu. Bunuh pun nggak boleh. Paham ya? Kecuali yang dikecualikan dikenal dengan apa? Al-fawasik al-khams, lima hewan fasik yang yuktalna fil hilul haram. Paham ya? Dalam keadaan apapun boleh dibunuh. Paham ya? Lima hewan fasik tersebut. Pertama apa? Nah barakallahu fikum di antaranya al-kalbu al-akur, anjing gila. Paham ya? ada berbahaya anjing gila itu. Eh, orang lewat dikejar, yang diburu misalkan. Yang kedua apa? Tikus. Lima hewan fasik pertama anjing gila. Kedua tikus, par. Ketiga apa? al kalajengking. kala jengking. Paham ya? Masuk enggak kala jengking? Masuk ya. Keempat apa? Ular. Kelima apa? Burung apa? Eh, elang atau raja wali besar itu. Itu juga termasuk hewan fasik karena seringnya kenapa teman hewan fasik? Seringnya merusak. Tikus merusak atau tidak? Merusak. Kasur ditata rapi-rapi, lama ditinggal pergi, ternyata apa? Nah, sudah di obrak-abrik sama tikus tadi itu. Enggak dimakan. Tikus jarang sekali makan rasanya kapas itu. Itu cuma diobrak-abrik aja dirusak sama dia. Kemudian seperti burung tadi elang atau semisalnya, anak-anak ayam lagi main-main santai tenang sama dia di sambar dari atas. Paham ya? Ular juga kadang berbahaya, berbisa. Kalau jengking, eh, walaupun dia diam-diam tapi kalau tersenggol ekornya itu nyengat nanti. Paham ya? Itu juga termasuk hewan fasik. Naam. Nah, sedikit lagi, insanun irtadda anil Islam. Ada orang dia murtad dari agama Islam. Walahu zaujah muslimah. Dalam keadaan dia murtad tersebut, ternyata dia punya istri yang muslimah. Wahyal an fil iddah sekarang posisinya, ya, sekarang posisinya perempuan tersebut berada di dalam masa iddah. Berada pada masa iddah. Tapi kan sudah di tapi kan suami murtad itu loh ya. Fayabqa nikahuha hatta tantihal iddah. Maka pernikahan ini masih tetap ada terus ikatan pernikahan ini sampai habis masa iddahnya. Wala yanfasikh an-nikah bi mujarradi irtidadihi. Maka tidak bisa terpisahkan ikatan pernikahan tersebut karena semata-mata apa? kemurtadan dia. Kita lihat, walau annal murtad aqada 'ala imra'atin min jadid lakana al-'aqdu khair sahih. Ini baru. Kalau seandainya orang yang murtad tadi itu ingin melakukan ikatan pernikahan akad dengan seorang wanita mulai dari baru, mau nikah dengan perempuan yang muslimah, niscaya akadnya tidak sah. Belum. Nah, tapi kalau sudah terlanjur di awal, menemurtad misalkan, Paham ya? Ikatan pernikahan masih ada. Paham ya? Ikatan pernikahannya masih ada. Tapi kalau dia ngawal dari awal murtad kemudian nikah dengan perempuan muslimah enggak sah. Paham ya? Idan fahadil qa'idah mufidatun wa laha furu'un katsirah. Kata beliau jika demikian berarti kaidah ini sangat apa? Berfaedah dan punya cabang-cabang yang banyak. Naam. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allifu Allah wa kullu ma'lumin wujudan aw adam fal aslu an yabqa 'ala ma qad 'ulim. Segala sesuatu yang diketahui ada ataukah tidak ada, hukum asalnya dikembalikan kepada apa yang dia ketahui. Untuk menghukumi ini ada atau enggak ada hukumnya itu loh. Maka kembalikan hukum asal yang dia ketahui. Paham belum? Nah, contohnya mengenai orang yang lagi sholat kemudian merasakan ada bisikan-bisikan. Kentut atau enggak ya? Ada suara yang keluar atau enggak? Nah itu enggak boleh dia langsung keluar itu enggak boleh. Kembalikan hukum asal yakin. Selama apa? Tidak mendengar suara dan tidak mencium bau. Kita lihat tadi contohnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah taala wa qawlu wujudan aw adam hada 'ala lughatir rabi'a alladziina yaqifuna 'ala al-mansub bis-sukun ini berdasarkan pendapat atau bahasa Rabi'ah yang mereka berhenti kalau mansub dengan sukun darabtu zaid seharusnya apa darabtu zaida ya enggak tapi kalau bahasanya Rabi'ah darabtu zaid gitu nah Fayaqulun mereka mengatakan darabtu zaid wa baqiyatul arab yaqulun tapi orang-orang Arab yang lain ya, mereka mengatakan apa orang-orang Arab yang lain mereka mengatakan Darabtu Zaidan. Nah, ini benar, darabtu Zaida. Paham belum? Eh, wah ini sekedar pembahasan seputar bahasanya wujud wujudan aw adam. Aslinya wujudan aw adaman aslinya. Fa asluha aw adaman, lakin hudifatil alif li ajli darurat, Tapi dibuang alifnya kenapa? Karena darurat syi'riyah. Karena darurat syi'riyah. Kalau pantun itu atau puisi itu punya yang namanya darurat. Eh, kalau darurat nah barakallahu fikum, eh, kalau darurat itu biasanya apa? Langsung sesuatu yang masuk jadi marfu. Marfu jadi mansub. Ada alif yang dibuang kadang gitu seperti itu. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Au yuqalu ma sabaqa wa huwa muwafiqat muwafiq nah muwafaqan lughatul atau dikatakan sebagaimana yang kita lewati, adam itu cukup itu walaupun dibuang pun adam itu sedang ada pembuangan karena itu lughah rabi'ah mencocoki bahasanya rabi'ah. Qauluhu alama qad ulim ay alama kana 'alayya kan? dibangun di atas sesuatu yang sebelumnya. Faham belum? Eh? Kalau antum ragu terhadap sesuatu yang sekarang antum berada di dalamnya, kembalikan hukum asalnya. Antum sudah wudu, paham ya? Berangkat ke masjid, di masjid ragu, Dah wudu atau belum ya? Nah, kembali ke masalah sudah wudu. Antum dari rumah belum wudu. Berangkatlah ke masjid, ngobrol-ngobrol, ya akhi, bagaimana ya akhi? Jualannya sekarang jualan sulit lagi corona misalkan. Ngobrol-ngobrol gitu kan. Ternyata apa? Lupa dia, dah wudu atau belum ya? Kembali ke asal, belum wudu. Faham maksudnya itu? Dikembalikan hukum asalnya gitu loh. Itu tenang kalau udah bisa, mengembalikan ke hukum asal tenang. Tapi kalau tidak bisa mengembalikan hukum asal, hati-hati. Hati-hati kalau terhinggapi penyakit was-was. Hati-hati ya Was-was ini biasanya karena nggak bisa mengembalikan hukum asal ini. Kentut enggak ya? Gurak-gurak. Ada suara huruf-huruf gitu ya. Suara kayak gemuruh dalam perut itu ya. Wah, kentut enggak? Nah, jangan batal dulu. Kalau antum enggak dengar suara kentut, enggak mencium bau kentut, enggak usah keluar. Paham ya? Lanjutkan. La yang sarif hatta isma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia pergi Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Tapi ingat, suara dan bau milik dia sendiri. Paham? Ada milik orang lain jangan jangan wah ini dia mendengar bau, eh, mencium bau dan mendengar suara ini. Kalau punya orang lain, orang lain itu yang keluar gitu ya. Ini maksudnya suara dan bau milik dia sendiri. Naam. Kita ambil dikit lagi. Hadhihi al-qa'idatu ta'ni anna kulla ma'lumin wujud fal asl baqa' wujudih. Masya Allah. Kaidah ini yang diinginkan adalah bahwa setiap yang diketahui wujudnya itu maka hukum asalnya tetap wujudnya itu ada. Wa kullu ma'lumil adam fal aslu baqa'u adamih. Dan setiap sesuatu yang diketahui tidak ada maka hukum asalnya tidak ada sesuatu tersebut. Belum. Nah, ini memang agak rum, agak sulit tapi sebenarnya enggak sulit sih, rumit pembahasannya cuman mudah kalau dipahami secara kaidah. Kembali ke hukum asal. Wa 'abbara ba'dul ulama an dzalik biqaulih ini penting dan sebagian para ulama mereka mengungkapkan dengan ucapan ucapannya al aslu baqa'u umakan ala makan. masya Allah. Hukum asalnya eh, tetapnya sesuatu tersebut sebagaimana awal permulaan. Paham ya? Nah, sebagaimana dahulu kalanya. Paham belum? Dahulu kalanya dia belum wudu, datang ke masjid ngobrol, wudu atau belum ya? Kembali ke dahulu kala belum wudu itu loh. Paham maksudnya? Udah wudu dari rumah, datang ke masjid ngobrol, lupa. Wah, udah wudu belum ragu dia berarti kembali ke masalah dah wudu. Kecuali kalau dia terasa batal baru wudu lagi. Seperti itu enam. Kata beliau, barakallahu fikum wa ba'dhum yaqul sebagian mereka mengatakan al-aslu baqa'u ulim ala ulim Mirip sih. Hukum asalnya itu nam tetapnya sesuatu itu tetapnya sesuatu yang dia ketahui sebagaimana awal mula dia ketahui. Diketahui awal mula dia belum wudu, kembali ke asal belum wudu itu loh. Wabah Wa ba'dhum yaqul ini yang paling mudah dihafal. Dan sebagian mereka mengatakan asyakku la al-yaqin. Keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Atau ungkapan yang lain bagaimana? Al-yaqinu la yazulu Itu yang sudah hafal kan? Keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Ini termasuk bagian apa kemarin? Termasuk bagian khamsu al-qawaid al-kubra. Lima kaedah besar dalam ilmu fikih khamsu al-qawaid al-kubra, lima kaidah besar dalam dalam ilmu fikih. Ingat-ingat ya. Namun upayakan yang belum paham dipahami, yang belum hafal dihafalkan. Di antaranya al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yang kedua Pak Esan? Al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, ingat-ingat ya. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan Kemudian sholat dengan berdiri, sholat lima waktu wajib hukumnya. Tapi kalau nggak mampu dengan duduk, mudah atau tidak? Mudah. Kalau nggak mampu dengan duduk dengan berbaring. Kalau nggak mampu dengan berbaring bagaimana? Semam punya. Paham ya? Itu semuanya al-masyaqqah tajribut taysir. Sudah dua kaidah. Tambah lagi nomor tiga. Ingat ya, antum? La dharara wa la dirar. Yang ketiga. Pertama, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Itu tulis ya. Nah, kalau belum tulis kalau sudah hafal enggak masalah. Yang kedua, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Perkara berat kan pasti mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri apa contohnya? Minum racun. Gara-gara apa? tanam modal gagal bangkrut pulang minum racun. Racunnya apa? Baygon campur apa? Kalau bensin. Paham ya? Intinya dia minum dia. Nah, matilah dia, nggak boleh haram. Kalau merugikan atau membahayakan orang lain, bom bunuh diri misalkan, double dia. Merugikan orang lain, merugikan dia sendiri juga. Faham maksudnya? Haram hukumnya. Yang keempat, Lupa lah bahas. Yang keempat bang, Lupa juga? Labas. Yang keempat antum. Al-adah al-muhakkamah. Tradisi yang sudah jadikan apa? Tolak ukur kehidupan sehari-hari atau tradisi yang sudah jadikan hukum itu yang intinya. Contohnya antum kalau mau pinjam kalau mau pakai cangkul tetangga antum izin dulu enggak? Izin. Ada cangkul depan tetangga antum, rumah tetangga antum antum ambil izin dulu. Tapi kalau sudah jadi tradisi kebiasaan, saling pinjam-minjam dah biasa, saling memaafkan misalkan ya. Kalau mau pinjam-pinjam aja nggak usah ngomong, nggak usah nggak usah izin lagi. Antum ambil langsung tangkolnya nggak masalah antum pakai. Eh, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Antum ambil atau pakai nggak masalah, tapi kalau belum menjadi tradisi kebiasaan, antum kok pakai, antum ambil cangkulnya tanpa izin, nanti dituduh pencuri. Paham ya? Seperti itu. Paham belum ini? Ayo nah, barakallahu fiikum. Seperti tradisi yang lain yang sudah jadi kebiasaan. Nah, barakallahu fikum, orang pinjam motor, anak pinjam motornya ya akhi mau eh, ngambil barang di di apa di nah barakallahu fikum di JNE misalkan. Nah, ngambil barang misalkan. Itu yang namanya tradisi itu orang minjam bukan nyewa gitu loh. Pulang sampai ke tempat, ya akhi jazakallahu ya akhi, mana uang sewaannya? <laughs> Paham ya? Karena dulu ada yang seperti itu waktu itu ya. Jadi minjam itu kata dia otomatis nyewa. Jadi otomatis orang minjam harus kasih uang sewaan enggak benar. Al ijarah persewaan ada sendiri, al isti'arah pinjam-minjam ada sendiri. Jadi kalau dia minjam motor ya statusnya apa? Minjam. Paham ya? Untuk ngisi bensinnya bagaimana? Harus atau tidak? Nah, itu kembali ke masing-masing inisiatif. Paham ya? Tidak diharuskan juga. Ini minjam itu uruf tradisi, minjam biasa. Paham ya? Minjam, minjam silakan minjam misalkan. Tapi kalau dikatakan minjam kemudian pulang, mana uang kontrakannya? Mana uang sewaannya? Itu keliru. Karena dia ternyata apa? Belum paham masalah al-isti'arah atau dikenal dengan apa? al-ijarah. Jadi harus dibedakan. Mahfum soal itu ya? Ewa, itu tadi kaedah yang perlu diperhatikan al-adah al-muhakkamah. Nah, barakallahu fikum al-adah al-muhakkamah. Allah musta'an. maaf ehm. Mafhum soal ini? Yang kelima, yang terakhir. Coba masih ingat enggak? Antum tahu? Apa itu? Al-umur Al-umur bimaqasidiha. atau al-wasail lahu ahkamul maqasid. Sama, al-wasail laha ahkamul maqasid sama dengan al-umur bimaqasidiha. Apa? Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya dia dikatakan dosa atau tidak, dapat pahala atau enggak, tergantung dengan niat dan tujuannya. Tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya, dia biasanya enggak pernah terlihat di masjid, tiba-tiba datang ke masjid dia. Adzan pertama datang ke masjid, nah bahkan dia rajin lah istilahnya gitu ya. Ternyata ada tujuan yang lain. Tujuannya apa? Ya, Tujuannya apa? Ingin bobol kotak infak di situ. Paham ya? Ingin apa? Membongkar kotak infak dan ambil uang nyuri berarti kan? Nah, tujuannya itulah yang akan menjadikan tolak ukur untuk dihukumi nanti. Paham belum? Hukum asalnya antum pakai sandal. Paham ya? Pakai sandal. Hukum asalnya apa hukum asalnya? Haram, wajib atau mubah? Hasan? Mubah. Boleh-boleh saja pakai sandal. Paham ya? Boleh-boleh saja pakai sandal. Tapi ternyata apa? Dia pakai sandal biar nanti kalau naik naik apa tembok ketika mencuri biar apa keset katanya. Nah, atau yang semisalnya tadi hukumnya haram. Tergantung dengan niat dan tujuannya. Lima perkara itu dihafal ya. Nah, barakallahu fiikum dihafal, diingat-ingat terus kita baca sampai bawah itu. Kata beliau, wa ba'dhum yaqul al yaqin la yazul bisyak sama. Wal makna wahid makna satu. Antum hafal yang mudah itu al-yaqin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Wa dalil dzalika qaulun Nabi sallallahu dalil mengenai hal tersebut adalah perkataan Rasulullah sallallahu fi rajuli yajidu syai' fi batnihi. Yaitu mengenai orang saat itu seseorang yang dia menjumpai sesuatu pada perutnya. Fa ya nampayushkil alaih kemudian merasa apa merasa ada masalah di situ mengadu akhraja minhu syai'un amla keluar sesuatu atau enggak ya Biasanya orang gitu kan, ada suara gemuruh dalam perutnya, keluar suatu atau enggak ya? Wa huwa fi shalah, dalam keadaan dia salat. Faqala la yang salib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan ini dihafal ini. Apa kata Rasulullah? Orang tersebut jangan berpaling meninggalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau menjumpai bau. Sekarang kalau gini. Eh, dia lagi salat ini ya. Enggak menjumpai bau, enggak mendengar suara, tapi terasa. Paham maksudnya? Beda loh nih ya. Enggak mendengar suara, enggak tercium bau tapi terasa. Terasa ada sesuatu yang keluar. Nah, kalau benar-benar terasa ada sesuatu yang keluar, segera batal. Tapi kalau sekedar bisikan-bisikan jangan. Paham belum? Eh? Paham maksudnya ya? Seperti itu barakallahu fiik. Itu kesimpulannya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.